Mudah-mudahan kita akan terus dipertemukan oleh Allah dalam rangka mencari siraman rohani dan mencari pula jalan yang paling dekat yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan dan keindahan di dalam hidup yang sebentar ini. Masyarakat muslimin Majlis yang lalu telah saya terangkan Tentang Al-Ihsan Di mana Allah mencintai orang yang mengerjakan sesuatu dengan teliti, dengan baik, sempurna Inna Allah yuhibbul muhsinin Antara lain bagaimana kita menjadi seorang yang muhsin dalam bergaul dengan teman dan juga dalam beribadah yakni dalam ibadah ini kita mesti konsentrasi seluruh fikiran kita menghadap kepada Allah menghadap dalam landasan tauhid yang murni supaya ibadah kita cepat berhasil kalau majelis ibadah kalau majelis pengajian ini adalah ibadah maka kita harus memusatkan seluruh pikiran kita menuju kepada Allah untuk mencari keridoannya. Untuk mengamalkan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Sehingga kita termasuk hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Sebagaimana isi pengajian yang baru lalu. Sayyidina Musa alaihissalam diriwayatkan pernah didatangi oleh salah seorang Bani Israel dari murid-muridnya Isa pengikut-pengikut beliau alaihissalam berkata kepada Musa, "Ya Musa, aku ini telah 14 tahun mendoa memohon sesuatu daripada Allah. Namun sayang, 14 tahun saya tidak mendapat sambutan dan jawaban daripada Allah. Artinya 14 tahun saya berdoa tetapi permohonanku tidak dikabulkan oleh Allah. Mengapa demikian ya Musa? Musa menghadap kepada Allah sambil bertanya, Ya Rabbi, hambamu fulan datang kepadaku menanyakan bahwa oh, dia 14 tahun mendoa, memohon sesuatu. Tapi engkau tidak terima. Dia belum mendapat hasil jawaban doa itu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, "Ya Musa, katakan padanya, Bagaimana aku menerima doanya? Sedang waktu dia mendoa, fikirannya bercabang ke rumah tangganya, ke kambing-kambing yang dia gembala, kepada harta kekayaannya. Tidak pernah konsentrasi. Artinya tidak pernah memusatkan perhatiannya kepadaku. Karenanya saudara-saudara, kita malam ini dan seterusnya, marilah kita menjadi hamba Allah yang soleh. Yang bisa konsentrasi kalau di dalam menghadap ibadah, kalau kita sholat, maka kita tidak boleh memikirkan apa-apa. Sebelum sholat itu mesti kita jauhkan segala pikiran duniawi ke tempat di mana kita nanti akan mencari dunia yang fana itu. Tapi kita menghadap kepada Allah. Antara lain dengan keyakinan bahwa salatku ini diterima oleh Allah. bahwa oh, permohonanku ini diterima oleh Allah bahwa ibadahku ini diterima oleh Allah. Itu antara lain konsentrasi di dalam doa dan ibadah. Itu termasuk esens, termasuk roh dan patinya ibadah itu. Ibadah tanpa konsentrasi berarti sama dengan seorang bicara tidak ngerti apa yang dibicarakan. Tidak sadar siapa yang dihadapi, Ma'asyiral muslimin. Sungguh aneh kalau kita menghadapi seorang biasa tapi berpangkat. Kita pusatkan kita punya pikiran dan pembicaraan itu kita hati-hati supaya tidak kesleo lidah kita. Begitu rupa kita hati-hati namun menghadap kepada Malikul Muluk Maharaja diraja dari segala jagat raya ini tanpa pikiran kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin pikiran kita ke dapur ke pentilnya sepeda ke barang-barang yang tidak ada harganya sama sekali dan disitulah yang kita pikirkan sehingga akhirnya ibadah itu hampa karenanya disinilah saya akan mengajak saudara-saudara mulai membaca dektat yang ada di tangan saudara-saudara dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ada yang kita lupakan yaitu dalam pengajian-pengajian yang lalu kita membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Saya kira saudara-saudara tidak keberatan kalau kita semua membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi karena beliaulah imam kita beliaulah yang menjadi sebab hidayah اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار سيدنا محمد المختار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وآله الأطهار وصحبه الأخيار وصحبه الأخيار عدد نعم الله عدد نعم الله وإفضاله وإفضاله قال يحيى بن معاذ سقم الجسد بالأوجاع وسقم القلوب بالذنوب فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب يحيى ابن معاذ berkata penyakit-penyakit tubuh dapat dirasakan dengan nyeri dan ngilu sedang penyakit roh dari akibat-akibat dosa dan sebagaimana nafsu makan hilang di waktu masih sakit waktu badan kita masih sakit maka demikian juga roh tidak bisa merasakan lezatnya ibadah disebabkan perbuatan-perbuatan dosa suatu perumpamaan yang indah dari Yahya ibnu Mu'adz radhiyallahu taala berkata diumpamakan roh dan jasad yang pada hakikatnya nyata tidak bisa dipisah-pisahkan ini roh dengan jasad dua-duanya memerlukan makan dua-duanya bisa sakit dua-duanya memerlukan vitamin dua-duanya bisa lemah dan bisa juga sehat. Badan kasar yaitu tubuh kita ini. Sehat kalau kita kasih dia makanan yang cukup. Vitamin cukup. Tetapi roh kita juga bisa sehat. Kalau kita kasih dia makanan yang cukup. Sebagaimana saya sebutkan dalam pengajian sebelum ini, zikrullah. Pengajian baca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tafsir ayat-ayat kitab Al-Quran, itu menyegarkan roh. Kalau roh kita segar, ada tanda-tandanya. Kalau badan kita sakit, ada tanda-tandanya. Yahya mengatakan nyilu, sakit, jarem. Itu namanya sakit badan. Akibat flu atau akibat malaria atau akibat TBC itu semua kita bisa rasakan. Tetapi akibat daripada sakit malaria kita biasanya tidak nafsu makan. Betul? Tidak ada seorang sakit demam lalu makan nafsu itu jarang, bahkan hampir tidak ada. Kata Yahya, begitu juga roh. Kalau roh sedang sakit atau roh tidak sehat, Ibadahnya tidak ada rasanya. Tidak nafsu ibadah. Apa yang menyebabkan penyakit roh? Dosa. Nyatanya sekarang ini, saudara-saudara, semua manusia ini berdosa. Dan kita harus mengakui bahwa kita semua ini berdosa, tanpa kecuali. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang sedar bahwa dia berdosa dan dia minta maaf, ampun, taubat daripada Allah. Langsung dia berhubungan dengan Allah. Langsung kalau perlu seperti kita interlokal untuk meralat satu artikel yang kita kirim ke salah satu surat kabar jauh. Karena ralat itu berbahaya, saya sendiri misalnya akan terus enter lokal segera kepada redaksi supaya saya punya alinea pasal sekian jangan dimuat coret itu ralat kalau saya meralat satu kata daripada suatu artikel karena saya khawatir bahwa kesalahan itu mengakibatkan kepada saya sesuatu yang berbahaya Mengapa saya tidak ralat perbuatan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Justru Dia yang menciptakan saya. Justru Dia yang berhak untuk menindakkan segala yang Dia mau kepada saya kalau saya tidak segera sedar dan tidak segera segera menyadarkan. Itu ralat. Itu namanya taubat, Minta maaf. Supaya kita segera merasakan lezat ibadah ini. Saya tidak tedeng aling-aling untuk mengatakan bahwa jarang ketemu manusia yang bisa mengatakan saya merasa lezat sembahyang, sholat. Jarang saya ketemu orang yang mengatakan saya sudah merasakan sholat ini seperti saya mendapatkan suatu nikmat yang besar. Sebab apa? lezat ibadah berkurang karena tumpuan dosa belum kita bereskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sakit malaria tidak suka makan, tidak doyan makan, tidak nafsu makan, juga orang dosanya banyak tidak nafsu ibadah. Obatnya ya dihilangkan penyakitnya. Juga penyakit tubuh ya malarianya dihilangkan. Nanti kalau malarianya hilang, mulutnya tidak pahit lagi, insya Allah dia nafsu makan. Kalau rohnya sudah tersepuh, bersih, sudah dicanai sampai dia betul-betul bercahaya, tidak ada debu, tidak ada kotoran, nanti dia akan sedar siapa yang dihadapi dan merasakan. Ada salah seorang ulama kalau sholat itu sampai tidak berasa apa sekitarnya. Tidak dengar lagi siapa yang bicara di sekitarnya. Sebab apa? Sebab begitu dia merasa lezat, munajat. Kadang-kadang orang datang ke rumahnya mengatakan, tadi ada begini terjadi di muka pintu rumahmu. Dia katakan, saya tidak dengar apa-apa. Ini namanya lezatul munajat ini dicari oleh orang. Ini menjadi suatu prinsip buat seorang yang betul-betul mengerti siapa yang dihadapi. Dia perlu sekali mendatangkan satu inspirasi yang kuat dan senang lezat berhadapan dengan Allah. Ini yang kita perlu cari di zaman ini. Karena kita tidak dapat kesenangan dalam menghadap pada Allah, tidak dapat kesenangan dalam beribadah, maka kesenangan kita berpindah ke arah lain ke bioskop, duduk main catur, membuang waktu. So kita anggap itulah lezatnya kita main catur. Ada yang main burung, ada yang main golf, ada yang main pingpong. Sebab lezatnya yang utama dan pertama yang karenanya dia dihidupkan tidak ketemu. Kalau sudah ketemu itu tidak akan melihat yang lain sama sekali. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah saya ceritakan dalam salah satu majelis pengajian di Jamek. Diminta oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin akan digenangi emas dan berlian. Rabi'ah mengatakan, "Maaf. Saya tidak merasa ada sesuatu yang saya cari di dunia. Saya cukup senang, saya cukup merasa puas dalam kehidupan ini. Menolak lamaran Amirul Mukminin ini. Datang orang-orang yang merupakan setengah penghubung, ya Rabi'ah, ajibi Amirul Mukminin. Bu sambutlah uluran tangan Amirul Mukminin untuk mempersuntingkan Anda menjadi istri permaisurinya dia bilang jangan terlalu membuang waktuku. Saya merasa kehilangan detik-detik senang dalam hidup kalau saya bicara terlalu lama. Katakan padanya, tidak usah bicara tentang hal itu. Saya tidak butuh apa-apa di dunia, sudah puas dan senang saya dengan ibadah Ini masalah yang dicari oleh orang-orang arif di zaman dulu sampai sekarang. Tapi oleh karena masalah ini tidak sudah tidak pernah dibicarakan orang, menjadilah masalah ini masalah aneh. Kalau ada orang bilang saya berasa senang waktu sholat itu. Makanya saya sholat 20-30 rakaat sunnahnya tiap hari. Itu orang heran. Aji. Iso kroso senang. Ya obolah rasanya. Masalah aneh gitu seperti. Nah, ini dosanya saja dikikis. Dibersihkan. Nanti mulai dia timbul rasa senang. Saya kira apa yang pernah dialami oleh Yahya ibnu Mu'ad perlu juga kita coba saudara-saudara sekali-sekali. Insya Allah kita mulai besok mencoba mengurangi perbuatan dosa dan meminta maaf tentang dosa-dosa yang lampau. Mudah-mudahan lazat ibadah kita ini akan segera kita rasakan. Kita pindah kepada acara kedua yaitu kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala Ali bin Abi Talib, لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة taubah." Padat ini kalam. Ini kalimat-kalimat pendek, tapi isinya maksudnya padat. Dan ini merupakan suatu yang perlu kita bicarakan di hari-hari seperti ini dia bilang tidak pernah balak diturunkan oleh Allah melainkan karena adanya dosa-dosa. Jadi sebenarnya Allah itu laisa bidhallamin lil abid. Allah itu sudah sejak mencipta Adam, nenek kita yang pertama itu mengatakan Adam, kami ini jadikan kamu ini khalifah fil ard. Malah ini diproklamirkan kepada seluruh penduduk langit yaitu malaikat. Hei para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami Allah akan menjadikan sesuatu khalifah di bumi. Tugasnya ibadah dan memakmurkan bumiku itu. Sejak itu Allah tidak ke, tidak pernah mempunyai kepingi, keinginan untuk menyiksa hamba-hambanya yang sengaja dilahirkan, dikasih rezeki, fasilitas-fasilitas yang tidak bisa di, catat dalam album-album saat dunia ini fasilitas sudah cukup lengkap maksudnya Allah untuk beribadah tidak mungkin dia akan menurunkan siksa tetapi kalau siksa turun ketahuilah bahwa itu ada dosa yang dikerjakan oleh manusia atau oleh massa oleh satu dua orang saja kadang-kadang mendatangkan bala Apalagi kalau yang ngerjakan dosa ini satu kota. Apalagi satu negara semuanya mengerjakan dosa itu. Bagaimana balak tidak akan turun? Kalau sudah turun balak, kita mulai menjerit. Ini sekarang belum dua bulan musim kemarau ini. Orang sudah di mana-mana sambat kurang air. Ini belum apa-apa ada kemarau tujuh tahun berturut-turut seperti Al-Quran menyebutkan di zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam tujuh tahun berturut-turut musim kering yang dahsyat sab'a sinina da'aba sampai Nabi dalam doanya kepada satu kaum yang betul-betul meng mengacau dia bilang Allah maj'alha alaihim sininan kasini Yusuf paceklik sekarang kita mulai merasakan itu paceklik. Mulai, belum apa-apa ya. Tapi kita mesti bertanya, kenapa Allah menurun? Apa berhak saya atau saudara bertanya, Ya Allah kenapa engkau turunkan paceklik kepada negara kami yang makmur ini? Kenapa ini Indonesia yang kaya raya engkau jadikan ada tempat-tempat yang sudah mulai keserang paceklik? Apa berhak? Tidak. Kita tidak berhak menanyakan demikian. Tetapi kita berhak menanyakan apa salah kami ini? Apa salah kita? Mesti ada salah. Mesti ada kesalahan. Dan tidak mungkin Allah menurunkan balak karena dendamnya Allah kepada hambanya. Abadan, abadan, abadan. Tidak pernah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan balak karena ada dosa. Dan kata Sayyidina Ali, wala yartafi'u illa bitaubah itu balak tidak akan diangkat kembali oleh Allah dipulihkan normal kembali kecuali kalau kita sudah tobat tobat massal artinya seluruh lapisan masyarakat sama-sama bertobat dipelopori oleh ummah yad'una ilal khair oleh kelompok-kelompok yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya saudara jangan bosan kalau mendengar orang amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah saudara. Itu tandanya Allah masih ingat kepada kita dengan kebaikannya. Ada umat yang dicabut semangat orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini dicabut oleh Allah. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mumbullah ini maksiat. Kalau sudah begitu, akhadnahum baghtatan faidahum mublisun nanti kami sekali ringkus sekali mereka lenyap ingat kaum Nabi Allah Nuh ingat kaum Nabi Allah Saleh ingat kaum Nabi Allah Lut dan begitu seterusnya itu Quran adalah indeks fihrisnya isi dunia itu isi sejarah dunia isi petunjuk-petunjuk itu Quran, indeks. Jadi kalau kita salah, kita mesti tahu kesalahan kita. Bala turun karena dosa sudah mulai dikerjakan. Sekarang dosa itu malah bukan ada dosa yang dikerjakan oleh seorang sembunyi-sembunyi. Itu dosa model sekarang ini dosa orang yang memproklamirkan dosanya. Mengadvertensikan dosa dan bentuk dosa lalu mengadvertensikan eh, macam-macam alat dan obat yang berbahaya dan baik mengadvertensikan kata-kata yang kotor mengadvertensikan sejarah atau kejadian-kejadian yang mesum supaya yang lain juga ikut jadi itu semuanya didemonstrasikan didemonstrasikan orang yang jalan dengan pakaian-pakaian tidak sopan demonstrasi sekarang ini ratu-ratu kecantikan dan macam-macam supaya umat itu juga terjerumus semuanya di situ. Ini kepintaran setan di zaman ini. Dan kelihayannya di dalam membujui umat manusia supaya mereka nanti akhirnya bingung, tidak ketemu jalan kepada Allah, sumpek, akhirnya diturunkan seksanya Allah Subhanahu wa jadi ada orang mengerjakan dosa sembunyi-sembunyi, lalu dia merasakan itu dan minta maaf kepada Allah. Ini lumayan. Ada orang yang mengerjakan dosa di muka umum. Ada orang yang mengerjakan dosa di muka umum dan mengajak orang lain mengikut supaya berbuat dosa. Seperti dia. Ini tingkatannya juga lain. Caranya bertobat juga mesti lain. La yanzilu bala'un illa bidam ولا يرتفع إلا بتوبة الحسن البصري رضي الله تعالى عنه بركاته أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم لله عز وجل في الدنيا وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا اتخذوها على غير محاسبه فوجدوا الله عز وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذر ثم قرأ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها berkata Al-Hasan Al-Basri paling ringannya perhitungan terhadap seorang hamba Allah di hari kiamat adalah seorang hamba yang sudah biasa di dunia memperhitungkan dirinya artinya segala yang dia cita-citakan, segala yang dia pikirkan, itu semuanya sudah dites, dicoba, dicocokkan dengan firman Allah. Kalau cocok dikerjakan, tidak cocok ditinggal. Ini namanya perhitungan. Jadi langkahnya, tindak tanduknya, sepak terjangnya, semuanya sudah diperhitungkan. Klop dengan yang dimaukan oleh Allah Kelop yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Orang ini kalau mati, dia sudah sudah apa lagi? Apa yang mesti diperhitungkan? Dia sudah biasa memperhitungkan diri. Hitungannya di sana perhitungannya ringan, hisapnya paling ringan. Sebab sudah hati-hati. Tetapi ada manusia sembrono. Dia bertindak secara semaunya tanpa ada perhitungan kok ya opo akibatnya bagaimana apakah Allah senang dengan tindakan ini atau tidak asal mempunyai pikiran sesuatu untuk berbuat dia kerjakan orang ini nanti akan terkejut dihadapkan di muka satu timbangan atau neraca yang kalau semut naik di atas neraca itu dia bergerak ini timbangan apa ini di dunia belum ada timbangan yang zar. Malah ini sebetulnya saya tafsirkan semut ini adalah supaya dekat pada pikiran kita. Padahal zarrah itu atom. Atom itu tidak ada bobotnya. Tapi kalau di, di sisi Allah, di hari mahsyar, itu timbangan itu atom itu satu. Zarrah itu timbangan bergerak. Apalagi gelondongannya besar-besar daripada dosa-dosa yang kita kerjakan makan hartanya anak yatim, berbuat mesum dan sebagainya wal mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada itu itu bagaimana dia nanti terkejutnya melihat itu nanti itu timbangan-timbangan bukan sembarang timbangan lantas Al Hasanul Basri membaca ingat dia kepada ayat ini ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa wahai Celakalah kami menghadapi neraca dan buku yang menghitung segala yang kecil dan besar. Tidak ada yang luput sama sekali ini. Ya sudah terang dia tidak pernah pergi ke situ. Jadi sekali dihadapkan di muka satu perhitungan dia kaget. Sama dengan orang yang berdagang tidak bagi buku. Sekali dia menghadapi akuntan dengan tukang pajak, dengan pegawai pajak, dia kaget Sebab diminta mana bukumu? Ini pengeluarannya berapa? Ini saudara jual berapa? Mana segelnya? Saudara beli dari mana? Mana kuitansinya? Wow, nangis ini orang. Sudah pasti nangis. Biasa cul-culan kerja sak maunya. Uangnya orang dimakan, iya sudah utang katanya tidak ada, sudah saya bayar. Biasa gitu, kena satu kali. Didatangi oleh orang yang kena memperhitungkan, terang dia pasti terkejut apalagi dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, tiga fatsal ini perlu kita camkan malam ini. Dua dapat diambil oleh suatu waktu. Sekarang tinggal kita ialah nasihat-nasihat daripada guru-guru sekalian. Saudara-saudara, قالن حديثنا مالك ابن الحويرث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا